Termasuk dari ahli fikih para wanita. Sayyidah Aisyah. Paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau disebut sebagai minal muktirina fi riwayatil ahadithi. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Maka dari itu musuh-musuh Allah. ingin menjauhkan orang-orang yang banyak mengambil ilmu dari Rasulullah untuk dipalsukan data-data dan sejarahnya. Sehingga Siti Aisyah yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad dijadikan yang memusuhi Nabi Muhammad agar orang benci kepada Siti Aisyah. Kalau sudah benci kepada Siti Aisyah akan meninggalkan semua riwayatnya Siti Aisyah. Kalau sudah meninggalkan riwayatnya Siti Aisyah berarti meninggalkan omongan Nabi, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah kami sampaikan kemarin bahwasanya musuh-musuh Allah akan menjauhkan kita dari Nabi Muhammad bermacam-macam. Mulai dari yang pertama adalah langsung menghujat Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad yang tidak pernah jelek, menghina ke Nabi Muhammad yang terus diangkat oleh Allah. Yang kedua adalah dengan cara menjauhkan daripada ah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok manusia yang betul-betul dia kerjaannya hanya memalsukan riwayat sahabat Nabi, kemudian diekspos agar orang benci kepada sahabat Nabi. Kalau sudah benci kepada sahabat Nabi, putuslah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Bagaimana menanamkan kebencian kepada keturunan Nabi wasallam, ahli bait Nabi wasallam? Tujuannya adalah menjauhkan dari Nabi Muhammad Alaihi sallallahu Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah menjauhkan daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Islam mengacu sehingga syariat Nabi Muhammad tidak adil, ada kisos, ada ini. Dipalsukan, sehingga orang pada takut karena mengambil hukum sepotong-potong, tidak menjelaskan tentang sebab kisos seperti apa dan cara kisos itu bagaimana, sehingga seolah-olah hanya melihat orang potong leher saja, Kejam, padahal kisah itu ada sebabnya. Kemudian cara mengkisah sendiri harus ada. Termasuk hukum rajam dalam perzinaan itu sendiri juga ada bagaimana prosesnya. Kemudian bagaimana cara menghukumnya. Cuman dasar orang itu adalah ingin memfitnah. diambil satu potongan hukumannya saja, ditampakkan, maka itu kekejaman. Ini adalah juga untuk menjauhkan dari syariat Nabi Muhammad SAW sehingga muncul Islam liberal yang ngaco dan itu adalah membahayakan kita akidah sehingga mereka akhirnya lebih senang kepada hukum-hukum hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hukum. Kemudian akhir-akhir ini yang kami sampaikan kemarin sudah panjang lebar kami jelaskan menjauhkan Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan tentang Arab. Sementara Nabi sudah mengatakan bughdul Arab ah, ini ah, ah, hubbul Arab iman wa bughdul Arab nifaq. Mencintai Arab, Arab sendiri Nabi menyebutkan keutamaan Arab ini kami eh, sisipkan tambahan. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar yang ingin lepak, tahu lebih panjang agar bisa mengambil uh, dokumentasi di hari kemarin. Sekarang ada upaya-upaya untuk menjauhkan orang dari Nabi Muhammad dengan cara mendiskreditkan Arab. Dia melihat Arab kelihatannya karena kalau mata itu kalau mata terakum, itu yang tidak bisa melihat dengan sempurna. Terakumnya takrum batin lagi. Kalau sudah hati rusak, tidak bisa melihat yang baik. Dia mereka melihat contoh di Arab. Kerasukusan orang Arab. Bukan semua orang Arab rakus. Di Indonesia juga ada orang rakus loh ya. Kekejaman orang Arab. Seolah-olah di Indonesia nggak ada orang kejam. Jadi kekejaman orang Arab, kerakusan orang Arab dipoto, disebar, diekspos, inilah Arab. Sebetulnya punya tujuan ini dari musuh-musuh Allah. Untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian memunculkan Islam di Indonesia lebih bagus daripada Islam Arab. Ini dapat Islam dari mana? Sayyidina Salman Al-Farisi dikatakan, Jawa Salman, awas. Jangan sampai, begitu nih, jangan kau sampai membenci aku, hai Salman. Wa kaifa oh, begitu kah? Bagaimana aku membencimu, ya Rasulullah? Wa bika hadha, hada, wadani Allah. Denganmu Allah berikan petunjuk kepadaku. Kalau engkau membenci Arab, fakat abgaddani. Kalau engkau benci Arab, engkau telah membenciku. Salman Al-Farisi, orang yang sangat mencintai Nabi, dikasih oleh Rasulullah rambu-rambu. Dan ini adalah tanda kasih sayang Rasulullah kepada Sayyidina Salman. Jangan sampai dia itu lepas, karena sudah terbukti dia menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Dengan mencintai ahli bait Nabi Muhammad sampai Sayyidina Salman Al-Farisi dikatakan, Salmanu minna ahli bait. Salman itu adalah minna ahlul bait. Salman itu minna dari kami ahli bait. Maksudnya biarpun dia bukan ahli bed dianggap sebagai ahli bed karena begitu dekatnya dengan Nabi. Dan Nabi cinta sampai dikasih rambu-rambu. Kamu jangan melanggar ini, takut kau jauh. Sampai kau kalau kau membenci Arab berarti membenciku. Kalau begitu kau meninggalkan agama. Lalu sekarang seolah-olah menampilkan Islam di Indonesia ini terpisah dari Islam Arab. Islam di Indonesia lebih lembut. Ini harus kami ulang. Islam di Indonesia lebih lembut. Eh lembutnya Islam di Indonesia ini karena lembutnya Nabi Muhammad yang Arabi. Ini bukan ilham atau bukan hayalannya seorang dukun atau seorang di Indonesia lalu membuat Islam lembut. Tidak, Islam lembut ini adalah ajaran Nabi, rahmatan. Dan bagaimana, siapa yang membawa Islam ke negeri kita? Adalah ulama Hadramaut. Sampai Gujarat, pindah ke Indonesia dengan kelembutan akhlak mereka. Sampai tersebar. Nah inilah. Jadi memang di sini ada dua kutub ekstrim. Ini harus kita paham. Kenapa kok muncul ini setan lihat akan selalu masuk celah-celah. Di Indonesia ini sudah masuk dengan kelembutan Islam yang ada di negeri kita. Alhamdulillah. Masuknya Islam ke Indonesia dengan penuh kelembutan, nggak ada pedang, akan tapi bagaimana dengan cara bergaul yang baik dari mereka para ulama-ulama yang datang dari negeri Arab, khususnya Arab Hadramut. Mereka dengan kelembutan, sampai bagaimana seorang pendatang bisa menikah dengan anak raja, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai tersebarnya Islam ke penjuru negeri kita ini. Dan dari masa ke masa Islam itu lembut. Baik, kemudian ada benalu, ada penyakit. Biasa, setan akan masuk dengan bermacam-macam cara. Akhir-akhir ini muncul ekstrim. Islam keras. Kita yang lembut, muncul Islam keras. Dikit-dikit kafir, ajak perang, ajak gulat, bom sana, bom sini. Bukan manhaj kita. Di saat munculnya orang semacam ini, setan bermain. Setan bermain. Ini adalah memang kejahatan yang dikit-dikit ngajak perang dan seterusnya, dikit-dikit ngangkat pedang. Ini bukan Islam yang diajarkan oleh para wali songo dahulu. Kemudian ada setan masuk. Ingin menampilkan Islam Indonesia ini, tapi seolah-olah terpisah dari Islam Arab. Membuat fitnah. Jadi membuat fitnah di dalam Islam yang benar ini sendiri. Padahal dengan bahasa, kita memusuhi Islam ekstrim. Karena apa? Musuh kita adalah Islam ekstrim dan kita ini Islam lembut, Islam Indonesia. Bahasa halus. Jadi Indonesia itu Islamnya lebih bagus dari yang lainnya. Wah, salah. Jadi kita tidak perlu dengan Islam Arab sekalipun mulai ini. Jadi kita cukup dengan Islam Indonesia, tidak perlu Islam yang lainnya. Arab nggak bener, Arab gini-gini sudah mulai itu setan. Dan memang yang membawa ekstrim juga orang Arab. Karena apa? memang munculnya dari negeri Arab, tapi Nabi tidak ngajari itu. Dan orang Arab yang diajar Nabi itu seperti apa? Yang lembut, indah. Dan semuanya dari Arab. Kita tahu di, di Arab itu ada Rasulullah, tapi juga ada Abu Jahal gitu loh. Abu Jahal juga ada di sana. Makanya kalau sudah kita membenci Arab, ini musibah, problem di iman kita. Sehingga di sini ada satu kelompok yang pengen mengata, pengen mengangkat Islam lembut, tapi ternyata memerangi Islam itu sendiri. Sehingga Islam Indonesia, Islam model khusus. Model khusus. Jadi Islam lebih bagus daripada Islam Liga Arab. Ini adalah fitnah. Sehingga orang membenci para hamba, eh, membenci Arab sendiri. Dan ini akhirnya membenci Nabi SAW. Pisah dari Nabi nanti. Padahal kelembutannya maka. Maka ini adalah kalimat hakin urida bihal batil kalimat benar tapi dimaksud oleh ahli batil untuk kebatilan. Jadi Islam Indonesia itu lembut tidak terpisah dari Islam Arab. Cuman orang jahat menggunakan Islam Indonesia lembut, jangan pakai Islam Arab. Nah ini jadi masalah. Padahal Islam kita adalah lembut, karena Islam dibawa oleh siapa? Orang Arab. Nabi SAW orang Arab. Ini yang harus kita pahami. Harus hati-hati. Kalau saya propaganda anti Arab, anti Arab, anti Arab, sebetulnya bukan untuk orang Arab. Kita ngerti di sana ada ada Abu Jahal, Abu Lahab, segala macam. Ada itu semuanya. Tapi kita tidak berurusan dengan mereka. Kita akan sambung dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sayyidina Imam Hasan dan terus. Itu Arab semuanya. Kalau kisah dari Arab, kisah dari Arab bagaimana? Cuma namanya kebencian kepada Nabi yang tersembunyi dalam hatinya sehingga mulutnya seorang pembenci Nabi muncul sesaat merendahkan sahabat Nabi, sesaat merendahkan ahli bait Nabi sampai sesaat merendahkan tentang suk apa tentang apa, etnis Nabi, tentang darah Nabi, tentang kearapan Nabi dan dia tidak sadar. Coba kalau dia sadar saja, kalau seandainya Nabi ada di hadapannya, dia berani berkata bahwasanya, coba ini kalau Nabi ada di, di hadapannya, bisakah orang tersebut berkata, kita itu tidak perlu dengan Islam Arab dan tidak perlu pakai misalnya apa jubah. Ngapain harus pakai jubah? Berarti di depan Nabi. Apalagi ngomong, nggak usah pakai jenggot-jenggotan itu. Hmm. Apalagi sampai kalimat, kalau semakin jenggotnya panjang, semakin goblok. Berani di depan Nabi? Ya nggak berani. Lah kenapa dia ngomong? Karena Nabi tidak ada di hatinya. Selesai. Karena Rasulullah tidak ada di hatinya, makanya ngomongnya bebas. Ngomong mencaci maki, jenggot mencaci maki, jubah mencaci. Ini orang Jawa pakai jubah juga. Tidak, terserah aja mau pakai belangkon, pakai ini. Tidak penting. Apalagi mereka itu cenderung orang yang menyeru bagaimana kita menjaga hak asasi manusia. Lah kok orang Arab terus dicaci maki itu apa? Memang kalau otak itu sudah rusak seperti itu. Mohon maaf kita ingin jujur. Kalau memang seandainya dia tanpa agama saja. Lalu mengangkat hak asasi manusia atas nama kemanusiaan. Ya terserah Arab, Jawa, Jepang, Indonesia. Mestinya tetap diangkat. Tapi kenapa kok Arab langsung direndahkan? karena ada kebencian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah musibah. Hati-hati ya. Siti Aisyah. Banyak dicaci maki akhir-akhir ini. Awas, hati-hati. Kalau Anda ketemu satu kelompok yang menjelekkan Siti Aisyah, langsung pangkas. Kalau itu putri Anda dinikahi dia, langsung minta tolak cerai. Kalau itu adalah istri Anda, tobat kalau tidak suruh pergi. Karena penjahat. Siti Aisyah. Yang bersentuhan tangannya dengan tangan Rasulullah. Yang setiap saat dengan Rasulullah dikatakan dia adalah pelacur. Ah, bagaimana itu? Jadi kita jangan masalah keimanan jangan main-main. Kalau sudah ada orang membenci sahabat Nabi, membenci ahli bed Nabi, sudah tutupin selesai. Sorry, afwan, tidak ada urusan denganmu. Mantu uang. Harus tegas. Kalau nggak kita buang mau punya cucu yang memusuhi ahli bait Nabi Alaihi Wasallam termasuk juga merendahkan syariat Islam. Termasuk mulai membenci Arab. Wah ini calon mantu ngaco, ini batal-batal. Ibu-ibu hati-hati urusan urusan keimanan. Ini ini ada hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidat Aisyah meriwayatkan, kalau beliau berkata, ini perlu kami hadirkan maaf tambahan ini karena saat ini lagi rame-ramenya di media sosial banyak pertanyaan tentang tentang orang mencaci maki Arab. Nyaci maki Arab subhanallah, karikatur tentang Arab dan sebagainya. Termasuk gambar Nabi Muhammad berjenggot, ada bom di sininya. Nabi melarang bagaimana? Dia tidak ngerti. Dalam peperangan saja Nabi Muhammad berkata, Jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh orang tua. Itu pendidikan dari Nabi dalam peperangan. Jangan kau bumi hanguskan pertama apa tak apa pertanian dan peternakan karena itu adalah sumber kehidupan mereka. Coba ini peperangan yang diajarkan Nabi. Kalau ada orang Islam melanggar kesalahan dia. Orang Islam ngebom itu tidak ada sambung dengan Nabi. Kalau ada orang Islam dalam peperangan membumi hamuskan ternak itu tidak ada hubungannya dengan Nabi. Nabi melarang. Lalu kok Nabi digambar pakai bom begini. Innalillah. Jenggotnya panjang begitu, pakai imamah, ada bomnya nyala lagi. Astagfirullah. Bagi mereka yang membuat seperti itu karena dia belum kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kafir membuat seperti itu, kami tidak terlalu pusing. Karena memang dia tidak kenal Nabi. Tapi ini orang Islam ini loh. Ini yang problem. Kalau orang kafir memang dari Abu Jahal, dari ini memang begitu. Membuat karikatur Nabi SAW. Mereka tidak tahu, tapi ini umat Nabi Muhammad yang ngaku Islam. Tapi tanpa sadar dia merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan semua yang pernah dipakai Nabi, mulai dari baju, mulai dari jenggot, mulai dari tidak tahu nih. Itu katanya dalam kajian ilmiah di mana begitu seorang apa itu katanya profesor atau apa itu. Ilmiah apanya itu ya. Mohon maaf kita tidak menyebut siapapun dan Anda tidak usah mencari. Akan tapi ada ini. Anda tidak usah mencari karena kita tidak mencari musuh. Kita hanya ingin mengingatkan yang lain. Jadi dari manapun kalimat itu muncul sudah langsung bangkas. Dan Anda harus tegas. Umi Allah luas. Kalau urusan mantu masih banyak tuh mantu yang soleh. Ngapain mantu kayak begitu diambil? Nah, kita harus tegas ini urusan keimanan. Kalau tidak cucu kita pun hilang.